<clears throat> Ada pertemuan yang telah lewat disebutkan tentang akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Di antaranya beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beriman terhadap kenabian Nabi kita Muhammad SAW. alaihi wasallam Demikian juga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tentang Isra Mi'raj. Demikian juga tentang Al-Qadha wal Qadar. Demikian juga terakhir disebutkan bahwa kita tidak mengkafirkan orang muslim dengan sebab dosa yang dia lakukan Demikian juga kita berharap untuk orang-orang yang baik dari kaum mukminin untuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Menarju lil muhsinin minal mukminin ayya huwa anhum untuk Allah Subhanahu wa mengampuni mereka. Dan kita tidak bisa menentukan dari kaum mukminin bahwa mereka pasti masuk surga. Tidak bisa kita menentukan kaum mukminin mesti masuk dalam surga kecuali apa yang datang di situ dalil dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah. Demikian juga kita tidak bisa menentukan seseorang untuk kemudian masuk dalam neraka. Bahkan kita mendoakan orang-orang yang beriman yang terjatuh di dalam kesalahan, kesalahan yang bermaksiat. Kita takut mereka mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala Walaupun kita juga tidak berputus asa untuk kemudian mendoakan mereka, demikian juga Allah mengampuni mereka. Disebutkan para ulama bahwa menentukan seseorang itu masuk dalam surga, maka tidak bisa kita menentukan kecuali yang datang di situ dalil. Wala nasyad li wahid bi ainihi min ahli jannah. Kita tidak bisa memastikan seseorang tertentu dia penghuni surga. Illa mandalat dalil ala ini, kecuali apabila ada dalil yang menyebutkannya bahwa orang itu masuk surga. Ya demikian. Seperti umpamanya yang Nabi SAW sebutkan di antara mereka dari Asyarul Basari Nabi Jannah. Sepuluh orang yang Nabi SAW menyebutkan mereka itu masuk dalam surga. Demikian juga yang lainnya. Hmm. Satu lagi mana? Ya demikian. Demikian juga mungkin dalam Al-Quran yang menyebutkan demikian. Adapun di dalam permasalahan orang-orang yang kafir yang disebutkan Wamal kufar fakulun Wa mata 'alal kufri al-mutayaqqan lahu Adapun orang-orang kafir maka setiap orang yang meninggal di atas kekafiran yang pasti maka kita menyaksikan dia masuk dalam neraka. Ya demikian. Ya ini kalau dia itu orang yang memang datang di situ kabar dia mati dalam keadaan kekafiran dan pasti ya maka kita menyaksikan dia dalam neraka. Ya demikian. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi ijma' dalam hal ini. Ketika disebutkan oleh beliau hadis Nabi saw dalam Sahih Muslim, la jan jannah illa nafsu muslimah, tidak masuk dalam surga kecuali jiwa yang muslim. Tidak masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Maka Imam Nawawi mengatakan ada Nabiun, sorihun. Ini adalah peniadaan yang jelas. Di anna man mata ala kubri la yadkhul jannah aslan. Sesungguhnya orang yang meninggal dalam badan kafir tidak akan masuk surga secara asal. Ya jelas di sini Nabi menyebutkan tidak masuk surga kecuali orang yang itu muslim. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa orang yang dia itu meninggal dalam keadaan kafiran sama sekali tidak akan mungkin masuk dalam surga. Wa hadza ala umumi ijma'il muslimin. Dan penafian ini, peniadaan ini adalah secara umum ijma' kaum muslimin. Jadi kalau ada, ada seorang dia itu meninggal dalam keadaan kafir, pasti dia dalam keadaan meninggal dalam keadaan Nasor atau Yahudi ya atau Hindu atau Buddha. Maka menurut akidah kita, ya kalau dia mati dalam keadaan kita yakin seperti itu, maka kita mengatakan dia dalam keadaan masuk neraka. Paham ya? Demikian. Dan itu cuma kaum muslimin. Dan itu akidah kita. Kalau seorang dalam keadaan meninggal benar-benar dalam keadaan kafir selain agama Islam, maka apa? Kita menyaksikan dia masuk dalam neraka. Karena hadis tadi Ya Nabi semoga Ya demikian. Ya. <clears throat> Adapun untuk orang yang muslim, tadi bisa disebutkan, kalau dia muslim dalam keadaan meninggal dalam keadaan muslim, kita berharap. Kita berharap untuk dia masuk dalam surga. Tetapi tidak bisa kita memastikan orang tersebut penghuni surga. Hah? Kecuali apabila dalil menyebutkan seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan sebagainya nama anhu ini ini yang perlu diperingatkan dalam permasalahan ini jadi orang yang itu meninggal dalam badan muslim maka kita tidak bisa tidak bisa kita memastikan bahwa dia dalam keadaan mesti masuk surga kecuali ada dalil yang menyebutkan untuk orang-orang tertentu tapi kalau orang yang itu meninggal dalam keadaan kafir jelas-jelas kafir maka kita menyaksikan kita bersaksi bahwa dia akan masuk dalam neraka ya demikian bisa dilihat di dalam penjelasan tadi kita sebutkan Ya, dan itu termasuk akidah kita. Jadi tidak boleh kita ragu-ragu. Kalau seseorang meragukan tentang kekafiran orang yang jelas-jelas kafir, maka bisa termasuk pembatal keislaman. Karena dia telah mengingkari ayat Al-Qur'an di antaranya surat Al-Bayyinah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sungguh orang-orang kafir dari nah, orang-orang ahli kita. Ya, semoga di situ orang-orang kafir jelas dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Hmm. Berikutnya kita masuk pembahasan berikutnya. Qala Rabbuna Ta'ala Qawlu dan ucapan beliau wal amnu wal iyasu yang kulani an milatil Islam. Dan merasa aman. Demikian juga putus asa. Riwayat yang disebutkan qad yang kulani. Kadang-kadang keduanya itu bisa untuk memindahkan atau mengeluarkan seseorang an milatil Islam dari agama Islam. Wa sabilul haq bainahuma li ahlil qiblah. Dan jalan yang benar di antara keduanya untuk ahli qiblah. Ini orang-orang yang dihitung sholat dalam keadaan muslim. Disebutkan di sini oleh beliau orang Taala, wal amnu wal iyasu yang kulani an baladil Islam. Merasa aman. Demikian juga Sebaliknya merasa putus asa. Yang kulani bisa memindahkan seseorang an milatil Islam. Yang ini keduanya bisa memindahkan seorang dari agama Islam. Bisa orang itu menjadi murtad dengan sebab merasa aman. Demikian juga merasa putus asa. Wasabilul haq bainahuma li ahli kiblah. Dan jalan yang benar di antara keduanya untuk ahli kiblah. Jadi untuk jalan yang benar. Yaitu apa? Bahwa seorang hendaknya ketika dia hidup di dunia dalam keadaan harapan demikian juga takut dari Allah Subhanahu wa Apabila salah satu sisi dari keduanya itu lebih banyak, maka ini bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi sabilul haq jalan benar di antara keduanya itu adalah untuk ahlul kiblah untuk orang-orang yang muslim. Yang sholat menghadap kiblat. Ini untuk pendapat yang benar. Untuk mendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk kemudian seorang tidak merasa apa? Tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesimpulan dalam bahasan ini bahwa seorang muslim, seorang mukmin ketika dia hidup di dunia hendaknya dia berjalan di atas khauf dan roja, di atas harapan. Demikian juga rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Khauf yang ditakut, takut takutlah kemudian dia mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menambah amalan soleh. Demikian juga roja harapan, berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berharap masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang pun tidak akan yang dia itu selamat dari dosa. Sehingga dia berharap. Berharap untuk Allah mengampuni dia dan demikian juga memberikan rahmat kepada dia. Jadi sambil hak jalan ini benar di dalam dua perkara ini ya yaitu untuk kemudian menggabungkan antara keduanya. Antara harapan demikian juga rasa takut. Ya demikian kesimpulan bahasan ini. Jadi untuk seorang ketika dia hidup di dunia, di dunia hendaknya Dua hal ini, hal ini harus dia miliki. Dalam keadaan takut ketika melakukan kemaksiatan, juga dalam keadaan yaitu berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satunya lebih banyak, ya apabila dia lebih banyak sisi takutnya dikuasai dengan rasa takut, maka dia bisa berputus asa dari rahmat Allah ketika dia melakukan kemaksiatan, dia merasa Allah tidak akan mungkin mengampuni aku sehingga dia akhirnya tidak bertobat karena sudah merasa putus asa. Dan sebaliknya, seseorang yang dia itu lebih banyak harapannya, harapan dan harapan terus. Ya, dan tidak ada rasa takut siksa Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa? Akhirnya ber yakni bergumul atau terus-menerus dengan kemaksiatan. Karena merasa Allah akan mengampuni. Ketika dia melakukan dosa-dosa, bahkan dosa besar, maka dia terus-menerus merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, mengampuni sehingga apa? Dia meremehkan taubat meremehkan sisa Allah Subhanahu wa taala. Dengan janji-janji bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sehingga tidak melakukan amalan ketaatan. Ya demikian. Maka disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn Abil Is taala menjelaskan permasalahan ini. Yajib ayyakun al-abdu khaifan rajian. Ya, bisa ditulis ini wajib seorang hamba itu dalam keadaan khaifan, dalam keadaan takut Demikian juga rajian dalam keadaan berharap harus dua ini. akan sebagian misalkan seperti apa? Seperti sayap. <coughs> sayap burung. Yaitu dua sayap. Kalau salah satunya dalam keadaan rusak atau dalam dalam keadaan patah atau tidak bisa digunakan, maka dia tidak bisa terbang. Ya, sampai sebagian misalkan seperti itu. Seperti dua sayap yang dimiliki oleh burung, harus keduanya dimiliki oleh seorang hamba. Berharap dengan juga dalam badan takut. Bainal khauf al-mahmud as karena sungguhnya rasa takut yang terpuji, yang jujur, mahala baina sahibihi wa baina mahrimillah. Rasa takut yang baik itu akan menghalangi pemiliknya. Ini akan menghalangi orang tersebut antara dia dengan apa yang Allah haramkan. Rasa takut yang baik, rasa takut yang terpuji itu akan menghalangi seorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Itu yang baik. Fa'ida tajawaz adalik kalau melebihi yang demikian itu dari takut yang baik ini ya khifa minhul yas wal qunut ditakutkan dia itu terjatuh kepada putus asa ya dalam badan yas dalam badan putus asa demikian juga kulut merasa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu jadi kalau berlebih-lebihan dia rasa takutnya maka di akhirnya apa merasa putus asa bahwa Allah akan mengampuni dia. Tapi kalau rasa takut yang bagus, maka akan menghalangi dia dengan kemaksiatan pada Allah SWT. Ini selesai. Ini takut. Ya sebelumnya disebutkan bahwa hamba harus mempunyai rasa takut dan harapan. Kemudian disebutkan takut yang baik itu akan menghalangi dia dari apa yang Allah haramkan, dari kemaksiatan. Kalau melebihi dari itu dia akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waraja harapan al-mahmud yang bagus. Harapan yang bagus itu ya, raja'u rajulin amila bi ta'atillah ala nurin min Allah. Harapan seorang laki-laki atau harapan seseorang, baik laki ataupun perempuan yang melakukan amalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beramal amalan ketaatan di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala wa huwa rajin li dia mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Aw rajulun adnaba dzamban tsumma taba minhu ila Allah. Ya yang kedua atau apa seorang yang dia itu berdosa kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rajin li maghfirati maka dia berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dia itu berharap bisa dia itu berharap ketika melakukan amalan soleh itu berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dia. Ataupun kalau dia orang yang berdosa, ketika dia bertobat dia berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Ya demikian. Amma idza kana rajul mutamadiyan fi tafrid wal khataya. Adapun kalau seseorang dia terus-menerus dalam keadaan berkurang-kurang di dalam ketaatan. Demikian juga berlebih-lebihan di dalam melakukan dosa yarju rahmat kemudian mengharapkan rahmat Allah Subhanahu bila amal tanpa amal pada wal gurur maka ini adalah tipuan watamani demikian juga angan-angan waraja kadhib dan harapan yang dusta ini bukan harapan namanya harapan lain tadi harapan disebutkan seseorang dia itu melakukan amalan soleh takut untuk kemudian Allah tidak menerimanya dia berharap Allah menerima amalan dia demikian juga kalau dia melakukan kesalahan dia bertobat Berharap Allah SWT mengampuni dia. Ini namanya harapan yang baik. Adapun kalau seseorang melakukan dosa-dosa, kemudian juga kurang tidak melakukan amalan ketaatan, mengharapkan rahmat Allah SWT tanpa amalan. Melakukan dosa, melakukan dosa, tidak pernah bertobat, tidak sholat, tidak melakukan amalan-amalan ketaatan. Terus demikian, dia, dia mengharapkan rahmat Allah SWT tanpa amalan. Maka ini namanya tipuan. Ini namanya angan-angan dan ini namanya apa? Harapan yang dusta. Itu bukan harapan namanya. Ya demikian. Sebenarnya menyebutkan sebenarnya beliau di, di sini kalau Abu Ali Arudabari Rasulullah taala sebenarnya Alimah bin Abil Is ucapan Abu Ali al khawf baraja kajana hai ta'ir. Takut dan harapan itu kajana hai atau seperti dua sayap burung. Ida istawaya istawadait apabila keduanya itu baik, seimbang, maka seimbanglah burung itu. Terbanglah burung tersebut. Wa tamma tayranuh dan sempurna terbangnya dia. Wa idana naqas apabila kurang salah satu dari keduanya, wa kafi naqas maka terjadilah kekurangan. Wa idza dhahaba sara ta'ir fi hadil maut. Kalau keduanya hilang, maka menjadilah burung itu di dalam keadaan kematian. Demikian. Ya, jadi berkaitan dengan masalah akidah ini, akidah harus sunnah jamaah untuk seorang dalam keadaan mempunyai dua landasan, yaitu takut demikian juga berharap. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang dia itu mempunyai rasa takut, demikian juga mempunyai rasa harapan. Allah sebutkan di surat Az-Zumar, "Aman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman." darul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Apakah orang yang itu qanit berdiri salat malam ana alaili di sepanjang malam bukan salat tahajud sajidan dalam keadaan sujud wa qa'iman dalam keadaan berdiri yahdarul akhirah dia takut dari negeri akhir takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala Berarti apa ini? Sisi khaifan, takut. Wa yarju rabbih dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sisi apa ini? Sisi harapan. Jadi apakah sama orang ini itu sholat malam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud, dalam keadaan berdiri. Kemudian dalam keadaan takut dan harapan. Takut dari sana ke neraka dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan orang yang selain ini tidak sama. Di sini orang muji apa? Orang-orang yang di itu melakukan amalan ibadah ketaatan dalam keadaan harapan dan demikian juga takut. Ya darul akhirah berarti takut. Takut, takut dari negeri akhirat, takut dari apa? Sisa nabi neraka. Karena nabi neraka itu termasuk perkara-perkara akhirat. Wa irjuru mata rabbih, ya diraja harapan. Ya demikian. Demikian juga Allah sebutkan di surat As-Sajdah, Jawa junubu manil Madaj jauh kering punggung-punggung mereka. Ini jauh punggung mereka itu dari tempat tidur. Ya, mereka dalam keadaan sholat <clears throat> tidak banyak tidur. Ya Tuhan rabbahum berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka Kau kan wataman dalam badan takut wataman Tamak yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang yang ahli ibadah. Faraja'u yastalzimu khauf. Harapan itu mewajibkan takut. Ya, jadi takut dan harapan. Harapan sendiri itu membawa kepada rasa takut. Ya, jadi harapan itu membawa kepada rasa takut. Walau dalik, ya kalau tidak yang demikian itu, ini harapan kemudian tidak membawa kepada rasa takut, harapan, harapan, harapan saja lakana amnan, maka dia merasa aman. Ya ini merasa aman dari apa? Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman aman dari sisaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapan itu membawa kepada rasa takut. Kalau tidak membawa kepada rasa takut namanya aman. Ini merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari istidraj. Allah berikan dia harta-harta harta, merasa bahwa dia dalam keadaan benar, Ya demikian. Akhirnya Allah menghukum dia. Jadi demikian. Jadi harapan sendiri membawa kepada rasa takut. Kalau tidak demikian, ya harapan saja tanpa rasa takut, maka dia merasa aman dari makan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wal khaufu yaltazimu raja. Rasa takut itu membawa, mewajibkan kepada harapan. Rasa takut itu membawa kepada harapan. Walau dalik kalau tidak demikian, ini takut-takut saja tanpa harapan. Lakana kunutan wayasan maka dia menjadi apa? Kunut putus asa. Wayasan merasa tidak diterima. Ya sama merasa putus asa. Jadi rasa takut itu juga membawa mengajak kepada harapan. Kalau kemudian rasa takut saja maka dia menjadi putus asa. Allah tidak akan mengampuni aku. Untuk apa aku beramal kalau Allah kemudian tidak akan mengampuni aku? Anda begitu. Eh. Wa qul ahad idza khiftahu harabta minhu. Dan setiap sesuatu, setiap orang, setiap orang, qul ahadin, setiap orang apabila kamu takut dari dia, kamu akan lari dari dia. Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka idza khiftahu harabta ilaih karena sungguhnya ketika engkau takut kepada Allah, engkau akan menuju Allah SWT. Ya, berbeda apabila dengan makhluk. Ketika seseorang itu takut dengan seseorang, dengan orang lain, dia akan lari dari orang itu. Kan demikian. Namanya takut. Takut berteman dengan orang yang jelek. Dia akan lari dari orang yang jelek. Takut dari orang yang akan membahayakan dia. Lari dari orang tersebut. Kan demikian. Berbeda dengan Allah swt. Apabila kita takut dengan Allah swt, kita menuju Allah swt. Fal khaif harib min rabbih ila rabbih. Orang yang takut itu dia lari dari Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Lari dari Rabbnya menuju Rabbnya. Ya demikian. Jadi orang yang takut kepada Allah dia akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Hmm. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang dibuat oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu. bahwa Nabi alaihi wasallam beliau mengatakan sebelum meninggal, Yaqul qabla mautihi bi salas ayam. Ini Nabi mengatakan sebelum beliau meninggal, tiga hari sebelumnya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinudan bi rabbih. Janganlah salah seorang kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan khusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya. Janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan khusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis ana inda doni abdi. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa mengatakan aku tergantung dari prasangka dari hambaku. Ya. Ketika dia ketika meninggal itu dalam keadaan prasangka dalam keadaan khusnudon kepada Allah Subhanahu wa Allah akan mengampuni dia, maka Allah akan mengampuni dia. Karena Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan prasangka hambanya tersebut. Demikian juga Nabi SAW perintahkan, janganlah kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. <clears throat> Disebutkan juga oleh mereka Sebagian mengatakan ya Inal abda sesungguhnya seorang hamba yang bagi ayakuna rojau bimarodihi arja min khofi. Sepantasnya seorang hamba itu ketika dia dalam keadaan sakit maka harapannya lebih banyak daripada takutnya. Karena hadis tadi, janganlah kalian meninggal kecuali dengan benar husnudon. Berarti apa? Berharap, memperbanyak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia dalam keadaan sakit, maka hendaknya sisi harapannya lebih banyak. <clears throat> ya demikian. Bikilab zaman sehat <clears throat> berbeda dengan zaman ketika dia dalam keadaan sehat. Fainahu yakunu khawfuhu arja min raja'i. Ini keadaan takut dia lebih banyak daripada harapannya. Ketika sehat biasanya cenderung dia untuk bermaksiat. <coughs> Anda mungkin Nanti bisa bertobat kalau sudah tua. Atau nanti ketika sakit bertobat, ketika sehat dia senang-senang dengan kemaksiatan. Sehingga dianjurkan ketika dia dalam badan sehat untuk apa? Untuk lebih banyak takutnya ya daripada harapannya. Jadi sisi pandang para ulama yang masing-masing adalah benar. Ya, untuk kemudian ketika dalam keadaan biasa antara harapan dan takut sama. Kemudian Sufyan mengatakan sebagaimana hadis tadi, ketika dalam keadaan dia sakit atau mau, mau meninggal lebih, lebih banyak dia apa? harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seorang hamba ketika dia mau meninggal kecuali hendaknya dia khusnul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika dalam keadaan sehat lebih banyak apa? Rasa takutnya supaya dia tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Disebutkan oleh para ulama ya bahwa tadi barang siapa ya disebutkan tadi bahwa sungguhnya harapan itu membawa kepada <clears throat> rasa takut. Ya, harapan itu membawa kepada rasa takut. Apabila dia berharap saja tanpa rasa takut maka membawa kepada merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya, harapan-harapan harapan saja tanpa rasa takut itu bisa merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dari istidraj. Demikian juga tadi, rasa takut itu membawa atau mewajibkan kepada harapan. Karena kalau rasa takut saja tanpa harapan, dia menjadi putus asa. Rasa takut terus. Akhirnya dia merasa putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di Kitab Tauhid di situ disebut disebutkan oleh saya Muhammad bin Abdul Wahab tentang masalah orang-orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat yang ke-99. Apa aminu makrullah? Fala ya'manu makrullah ila qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala? Maka tidaklah orang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang rugi. Subhanallah Syekh Abdurrahman bin Hasan Allah Ta'ala Ini cucu beliau Di dalam Fathul Majid Sebutkan Qasadal Musanif Allah Ta'ala Bermaksud penulis ini saya Muhammad bin Abdul Wahab taala dengan ayat ini yang dijadikan judul di sini At-tanbih ala anal amna min makrillah min adami dunub. Peringatan sesungguhnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari sebesar-besar dosa. Termasuk dari yang paling besar dari dosa. Merasa aman. Tadi munculnya dari apa? Seseorang yang itu berharap, berharap, berharap tanpa rasa takut Berharap Allah akan mengampuni. Ya, berharap Allah Subhanahu wa taala akan masuk dia dalam surga tanpa amalan. Ya, tidak ada rasa takut, maka membawa kepada merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ini ada peringatan bahwa sungguhnya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Min termasuk paling besarnya dosa-dosa. Wa anau yunafi Kamal tauhid semuanya dia ini meniadakan. Enggak sempurna tauhid. Orang yang dia itu benar-benar tauhid tidak boleh kemudian merasa aman, harapan-harapan saja. Merasa aman tadi apa disebutkan? Merasa aman yaitu apa? Harapan tanpa rasa takut. Harapan tanpa amalan. Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian juga taksir, kurang amalan solehnya, tidak ada amalan solehnya. Harapan-harapan terus, maka ini adalah membawa kepada rasa aman. Aman dari maka Allah aman dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk apa? Termasuk dosa besar. Nanti ada disebutkan hadisnya. Orang yang demikian maka tidak sempurna tauhidnya. Sebagaimana kebalikannya yang kita bahas ini juga kama anal kunut min rahmatillah kadzalik sebagaimana juga orang merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala juga termasuk dari dosa besar. Wa yurshidu ila anal mu'min yasiru ila Allah bainal khauf wa raja' Penting sekali. Ini ada isyarat, ada bimbingan. Yursyid, ada bimbingan bahwa seorang mukmin dia berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia ini antara takut dan harapan. Harus berjalan di antara keduanya. Takut dan harapan. Jangan kemudian seorang itu dalam keadaan ya tidak ada rasa takut ketika melakukan dan ataupun merasa berharap-berharap ya tanpa melakukan amalan soleh. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah demikian juga bimbingan salah salafun soleh. Ya demikian. Kemudian disebutkan di dalam bab ini <clears throat> di kitab tauhid ini beberapa hadis Abu Adamun di Fatul Majid disebutkan di sini ada juga hadis bukan dari Syaikhul Abdul Hasan dalam Fatul Majid di sini hadis sahih Ismail Imam Ahmad ya dari sahabat Uqbah bin Amir <coughs> Disebutkan juga dari hadis Abdullah ya. Ya hadis Umar bin Amir. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan Ya bisa ditulis di sini hadis yang bagus. Idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya. Apabila engkau melihat Allah SWT memberikan kepada hamba dari dunia, memberikan uang, memberikan harta, memberikan rumah, memberikan kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Wa muqimun ala ma'asihi ma yuhib dan dia terus menerus di atas kemaksiatan dia apa yang dia sukai. Kalau engkau melihat ada orang yang Allah berikan dunia kepada dia dan dia dalam pada bermaksiat usaha-usaha yang haram namanya domino atau perjudian tentang perkara-perkara yang syubhat umpamanya yang itu adalah suatu melakukan merupakan haram syubhat yang haram yang jelas itu adalah haram bagi dia yang syubhat bagi padahal itu jelas haram. Bila nah, kamu lihat bahwa orang itu ya dalam keadaan memiliki harta yang banyak dan dia dalam keadaan melakukan kemaksiatan terus menerus tidak sholat ya demikian juga tidak melakukan amalan-amalan soleh Fa nama huwa istidraj. Ketahuilah ketahuilah sungguhnya dia itu adalah istidraj. Ya, istidraj yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada dia. Ya. Dan dia dalam badan kemaksiatan dan nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> itu. Nah, di sini sesuai oleh Syekh Albani rahimahullah taala. <clears throat> Ketahuilah itu adalah istidraj. Kemudian beliau menyebutkan juga ayat di surat Al-Hijr, "Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dzallun." Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa Tidaklah orang yang putus asa dari rahmat Rabbnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang sesat. Ini menunjukkan tidak boleh kita merasa apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan hadis tadi yang kita isyaratkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari sini sahih, sahih sahih oleh Syekh Albani rahimahullah Nanti sebelum Abdul bin Abbas, kemudian Imam Abu Bazar rahimahullah Demikian juga Tabrani, demikian juga Bayhaqi. Bahwa Rasulullah SAW boleh mengatakan, Su'ila anil kabair. Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar. Apalah beliau mengatakan, Al-syirku billah. Syirik. Ya, terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal ya'su mirahillah dan putus asa dari rahmat Allah, rauf yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu makrillah dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Dosa besar. Orang merasa aman dari makar Allah Subhanahu merasa ya bahwa Allah memberikan rezeki padahal dia di atas sama di atas kemaksiatan, tidak soleh dan sebagainya. Wah, ini berarti aku dalam keadaan benar makanya. Maka ini termasuk dosa besar. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Dan tadi sebenarnya itu adalah istidrat Disebutkan merasa aman dari makar Allah, ya ini min istidrajihi lil abd, termasuk istidraj, istidraj Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu. Istidraj jelas ya, dia diberikan harta terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia di atas kemaksiatan. Itulah yang namanya istidraj. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia nanti. Ketika dalam keadaan mati, ya dia merasa dalam keadaan benar, padahal jelas di atas kesalahan mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Demikian juga di ada hadis Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu. semua dari Imam Rasul taala. Qala ini iya, zaman Abdul Mas'ud boleh mengatakan akbarul kabair yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah al-isyrak billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala wal amnu min makrillah. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wal kunut min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'su min Demikian juga putus asa dari sama rahmatullah SWT. Ya. <clears throat> Disebutkan bahwa kunut itu putus asa yang sangat. Ya, jadi dibedakan sebagaimana ulama menyebutkan sebagai Abu Sa'adat bahwa kunut itu sangat putus asa dari rahmat Allah. Ya demikian. Waliyasumi rohilah dan ini berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu <clears throat> Maka demikian seorang hamba hendaknya dia mempunyai rasa apa? Mempunyai rasa takut demikian juga harapan dari eh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menyebutkan juga para ulama <clears throat> bahwa di antara jalan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala selain harapan demikian juga rasa takut, maka di situ juga mereka menyebutkan al-hub, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian mereka mengatakan <clears throat> Wakala ba'duhum sebagaimana oleh Al-Imam Ibn Abil Isra wa ta'ala. Sebagian mereka para ulama mengatakan, Man abidallah bil hub wahdahu bahwa sindik. Barang siapa yang dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta saja, maka itu sindik. Ini orang-orang munafik. Dia mengatakan orang sufi. Cinta-cinta saja. Dia tidak melakukan amalan taat. Mereka Mengatakan karena cinta kepada Allah taala semata. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa barang siapa yang dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan pahala ya dia beramal untuk mengharapkan pahala mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala maka dia syirik nah, ini adalah batil ya bisa dikatakan orang-orang sombong kan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga kan gitu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan demikian ini seakan-akan dia merasa lebih dari Nabi SAW. Sampai demikian sebagian mereka. Kita melakukan amalan menghadapkan surga Allah SWT. Karena Nabi merintahkan kita demikian. Di barang siapa yang menyembah Allah karena rasa cinta saja maka dia itu sindik. Waman abidahu bil khawf wahda barang siapa yang menyembah Allah SWT karena rasa takut saja bahwa haruri maka dia itu haruri Ini khawarij. Ya, yang dia dia apa? Tidak ada harapan. Waman man abidahu birroja wahdah bahwa mursyid. Barang siapa yang menyembah Allah SWT dengan harapan saja, maka dia murjiah. Orang-orang murjiah itu apa? Tidak ada pengaruhnya itu amalan. Kalau sudah bersahadat, mesti masuk surga. Sehingga dia meremehkan apa? Meremehkan amalan soleh. Demikian juga meremehkan melakukan ketika melakukan kemaksiatan. Jadi menyembah kepada Allah harapan saja, harapan dan harapan. Maka ini murjiah. Waman abidahu bil hub wal hub war bahwa mukmin muahid Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta dan takut dan harapan maka itu mukmin muahid Mukmin yang bertauhid. Jadi demikian. Mereka menambahkan para ulama harapan demikian juga rasa takut demikian juga rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendorong itu adalah rasa cinta. Ya. Karena cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala dia beribadah Tidak demikian. Demikian Allah sebutkan jelas dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Beramal kita karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ya, jadi kita beramal di samping harapan, demikian juga rasa takut juga karena kecintaan. Mencintai Allah Subhanahu wa taala itulah roh. Roh yang menggerakkan seorang beramal. Roh orang-orang yang berjihad di jalan Allah mengharapkan mati syahid. Roh orang-orang yang menggerakkan untuk melakukan sholat malam mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amalan-amalan wajib yang dia lakukan itulah yang mendorong dia itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, disebutkan di Sahih Bukhari ya tentang kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tabatuknya beliau <clears throat> sebagai pelajaran kita saja semua dari beliau oleh Imam Bukhari hadis nomor 3115 3915 di kitab Manaqibul Ansor hadis Abu Musa ya hadis percakapan ya antara anak Abu Musa dan anak Umar bin Khattab ini Abdullah bin Umar Qala sana Yahya bin Bishr qala sana Rauf qala sana Auf an Muawiyah bin Qurrah <clears throat> Qala sana Abu Burdah menyampaikan kepada aku Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari Abu Burdah anaknya Abu Musa Al-Asy'ari beliau tidak seorang sahabat seorang tabi'in qala Eh, dia mengatakan qala li Abdullah bin Umar mengatakan padaku Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di perbincangan dua anak soleh apa ucapan Abdul bin Umar hal tadri ma qala abi li abika apa kamu tahu apa yang dikatakan bapakku kepada bapakmu qala maka berkata Abu Burdah qul aku katakan lah aku tidak tahu qala maka berkata Ibnu Umar Aina Nabi, qala li sesungguhnya bapakku berkata kepada bapakmu. Ya Abu Musa, ya Abu Musa, Abdullah bin Qais. Hal yang ke Islamuna, apakah mengembirakan kamu Islamnya kita ma'a Rasulillah. Islamnya kita bersama dengan Rasulullah menemani Nabi SAW. alaihi wasallam. ma'hu dan hijrah kami, hijrah kita bersama dengan beliau. Wajihaduna jihaduna dan jihad kita bersama dengan beliau. Wa amaluna kulluhu dan amalan kita semuanya ma'ahu bersama dengan Nabi. Barat dalana. Ya, yakni ini yakni Subhanallah Ibnu ajar di Fatul Badu di sini yakni sabatalana, lana, yakni tetap pahalanya untuk kita. Bukan di sini halaman 307. tujuh. Ini barodalana, dalana sabata wadam, tetap untuk kita dan terus menerus. Apa kamu ingin demikian? Islam kita, jihad kita, amalan kita bersama dengan Nabi itu tetap bagi kita. Wa anakula amal amilnahu ba'dahu najawna minhu. Dan setiap amalan setelahnya, yakni amalan yang dulu bersama dengan Nabi dan amalan yang setelahnya kita lakukan amilnahu, setelahnya najawna minhu menyelamatkan kita darinya kafafan roksan bi ra'sin Kafapan roksan biroksin maknanya adalah ya bukan di sini Ya ini tidak kita mendapat hukuman la mujiban sawaban wala ikoban ya ini tidak mewajibkan siksaan ataupun hukuman ya yang, yang penting impas kita tidak dihukum dan kita tidak mendapatkan pahala. Apa kamu ingin seperti itu? Maka oleh Abi maka bapakku mengatakan, lah tidak, Allahi, demi Allah. kot jahatna ba'da Rasulillah. Kita telah berjihad bersama dengan Rasulullah SAW. Ya, kita sudah berjihad <clears throat> dengan Rasul SAW. Ba'da Rasulillah. Kita sudah, sudah berjihad setelah Rasul SAW meninggal. Wasulaina, wasumna kita sudah sholat juga, sudah puasa juga, wa amilna khairan kasiron. Kita sudah beramal dengan amalan yang banyak. Wa aslama ala yadina basun kasir dan banyak orang masuk Islam dengan sebab kita. Wa inna lanarju dalik dan kita berharap yang demikian itu faqala abi. Maka berkata bapakku, ini berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lagi ini ana waladi nafsu Umar biyadihi akan tapi aku demi yang Jiwa Umar di tangannya demi Allah, labaditu anadalik. Aku menginginkan kalau semua itu baru dan lana. Ya, kita tidak mendapatkan siksaan. Ya, baru dan lana ini tetap yang demikian itu wa anna kulla syai'in amilnahu dan sungguh segala sesuatu yang kita lakukan ba'du setelahnya najauna minhu. Kita selamat darinya kafana roksan bi Ini kepala dengan kepala, ini kita tidak disiksa dan kita tidak mendapat pahala. Ya ini yang penting kita tidak disiksa. Yang penting kita tidak masuk neraka. Yang penting impas saja, sudah. Walaupun kita sudah melakukan ini dan itu. Ya demikian. Umar bin Khattab mengatakan demikian. Kalau Abu Musa tadi mengatakan tidak, kita ambillah demikian demikian. Kalau Umar mengatakan cukup, itu adalah kita tidak disiksa, ya. Kita kemudian selamat, itu sudah bagus. Roksan bi roksin impas. Pakul tuh maka berkata, anaknya Abu Musa, ya Abu Budah mengatakan, "Inna abaka wallahi min abi." Sesungguhnya bapakmu demi Allah lebih bagus dari bapakku. Ya ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demikian keadaannya orang paling mulia. Ya salah Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lain. Beliau bagaimana? Tetap dalam keadaan tawadu. Dalam keadaan kalau sekiranya hal demikian itu roksen bi roksen, yakni impas bagi kita itu lebih bagus. Berbeda dengan orang yang merasa aman. Baru beramal ini dan itu sudah merasa mesti masuk surga dan sebagainya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ini berbeda dengan orang-orang soleh. Ya demikian kita baca silakan Bapak.